Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, azzani wa zakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita akan masuki pantun atau puisi yang nomor 91 itu ya. Naam, halaman 126. Qala al-Imam al di rahimahullah Sumal kitaba bil kitabi khassasu wa sunnatun bis sunnatin tukhassasu. Maksudnya terkadang Al-Qur'an itu dikhususkan dengan Al-Qur'an. Maksudnya itu dalam Al-Qur'an datang umum kemudian ditaksis dengan di dalam Al-Qur'an itu juga ayat yang mengkhususkannya. Paham ya? Atau terkadang di dalam as-sunnah umum, paham ya? Tapi dikhususkan juga di dalam as-sunnah juga. Mahfum salah. Seperti itu perlu diperhatikan karena beriringan dengan apa? Beriringan dengan dalil. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hinama dzakara al-mu'allif at-takhsis wa huwa ikhraju ba'd afrad al-'am, dzakara ma yahsulu bihi at-takhsis wa huwa al-aqsam. Ketika mu'allif menyebutkan pengkhususan yaitu mengeluarkan sebagian individu-individu umum yang masih umum dikeluarkan sedikit itu individunya sehingga menjadi khusus Zakara beliau menyebutkan mayah sulbihi taksis sesuatu yang bisa membuat khusus itu loh. Awalnya kan umum. Nah, yang membuat khusus itu apa? Sesuatu tersebut. Nah, beliau menyebutkan wahwa ala aksan. Yang mana sesuatu tersebut ada beberapa bagian. Pertama, al awal pertama perhatikan taksisul kitab bil kitab. Terkadang pengkhususan enam lafaz di dalam Al-Qur'an dengan lafaz juga di dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an itu lafaznya ayatnya khusus, awalnya awalnya ayat umum, tapi dikhususkan dengan ayat yang lain gitu loh, di dalam Al-Qur'an juga. Paham maksudnya ya? Berarti kan mengkhususkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kita lihat. Ai Al-Qur'an bil Qur'an. ta'ti ayatun 'amatun tsumma tukhassu khassasu bi ayatin ukhra. Terkadang datang ayat yang umum kemudian dikhususkan dengan ayat yang lain. Wal farqu baina takhsis wa taqyid. Perbedaan antara takhsis wa taqyid. Takhsis itu kan mengkhususkan atau pengkhususan. Naam. Wa taqyid mengikat anna taqyida waridun al mutlaq. Karena kalau taqyid itu hadapannya apa? Mutlak. Paham ya? Taqyid itu mutlak. Na'am barakallahu fikum. Nah, kemudian wa takhsis waridun ala lafdin 'am yashmul jami'al afrad. Yashmul atau yashmal boleh namanya. Sedangkan pengkhususan itu datang nam, e, datang pada lafaz yang umum yang mencakup seluruh individu jenisnya. Oh ya? Seluruh jenis individu nam itu berarti umum. Rojulun, Umum enggak? Umum. Maksudnya, ya? Menunjukkan bahwasanya apa? Yang namanya taksis itu hadapannya umum. Karena lafaznya umum ditaksis dikhususkan itu loh. Karena lafaznya mutlak ditaknyit dikasih ikatan sehingga menjadi Nah, tidak mutlak lagi kan itu. Nah, kita lihat contohnya. Misalhu hukum ta'ala contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wal nabi yatarabbasna bi anfusihinna thalathata kuru. Perhatikan baik-baik ini. Dan para wanita yang diceraikan oleh suami hendaknya mereka menunggu masa iddahnya, menunggu diri, diri mereka selama tiga kali kuru Quru itu bisa diartikan tiga kali suci atau tiga kali haid. Paham ya? Jadi kalau antum jumpai kuru jamak Naam, jamak dari qarun ini barakallahu fikum itu maknanya suci atau haid. Jadi masa iddahnya setelah diceraikan itu enggak boleh nikah, enggak boleh nikahi juga selama tiga kali suci. Naam ya? Nah, barakallahu fikum. Ini kalau istilahnya barakallahu fikum hafizakumullah. Afan ya, afan. Terbalik ya. Jadi ketika seorang wanita diceraikan, enam suaminya cerai yang pertama, cerai itu ada dua. Cerai yang harus pisah cerai yang boleh kembali. Tolak rojoi sama tolak bain namanya. Tolak rojoi itu perceraian yang masih boleh boleh balik lagi istri itu kepada suaminya dan masih berhak. Tapi kalau tolak bain itu harus pisah, mau nggak mau pisah. nggak bisa balik balik kepada suaminya kecuali kalau istri tadi dinikahi laki-laki lain kemudian suatu ketika diceraikan baru bisa balik ke suami yang pertama. Paham belum bedanya? Ini dalam masalah fikih ya. Nah, di sini lafadznya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalath quru para wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka hendaknya mereka menunggu diri mereka tiga kali suci. Ini kalau kita perhatikan seakan-akan umum nggak? Umum kan? Baik wanita tersebut dalam keadaan hamil ataupun tidak hamil. Ternyata kalau hamil lain. Kalau hamil itu nggak perlu nunggu tiga kali suci. Begitu melahirkan langsung habis masa idahnya, Boleh nikah. Sehingga yang umum ini nanti dikhususkan di dalam ayat yang lain, ternyata kalau hamil itu lain gitu loh. Ternyata kalau yang diceraikan dalam keadaan hamil, itu apa? Tidak perlu tiga kali suci, tapi melahirkan langsung setelah itu bisa nikah. Paham belum bedanya? Nah, kita lihat. Jadi barakallahu fikum, nah kalau tolak raj'i itu kan dua. Tolak itu tolak pertama, tolak kedua namanya, itu masih bisa balik. Masing-masing tolak itu masa iddahnya tiga kali suci. Ditunggu selama tiga kali suci atau tiga kali haid, kok nggak kembali, kok nggak kembali, nggak rujuk itu nggak mau kembali lagi. Walaupun itu masih istrinya statusnya, cuman baru diceraikan cerai pertama itu, itu nanti kalau mau balik setelah tiga kali suci, boleh balik tapi nikah baru. Paham ya? Nikah yang baru, akad yang baru. Tapi kalau balik sebelum tiga kali suci, ya memang itu istrinya, nggak masalah balik lagi. Itu kaidahnya. Jadi dalam masalah perceraian itu nggak semudah apa yang dibayangkan orang-orang cerai, cerai, cerai enggak. Tapi ternyata ada aturannya gitu ya. Nah, tapi kalau sudah anti tolik kamu aku cerai, sudah ketiga, mau nggak mau pisah, udah. bukan suami lagi, bukan istrinya lagi. Boleh nggak balik dengan suami pertama? Boleh, syaratnya tapi dia nanti dinikahi laki-laki lain, kemudian setelah itu diceraikan dan baru bisa balik ke suami yang pertama. Berat kan aslinya? Berat. Nah, barakallahu fiqih Oleh karena itu, disayangkan orang-orang yang bermudah-mudahan nah bercerai kemudian seenaknya sendiri. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Fadhahirul ayah al-umum yashmal kullamutallakoh, mutallaqah. Ya kan? Dohir ayatnya ini umum mencakup setiap wanita yang diceraikan. Intinya yang diceraikan itu mau hamil gak hamil tiga kali Umum kan aslinya seakan-akan ternyata tidak. Summa qala ta'ala fil mutallaqat al hawamil. Kemudian Allah Taala berfirman mengenai wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahun. Dan para wanita yang hamil maka ajal mereka, waktu menanti mereka atau iddahnya mereka sampai mereka melahirkan kandungannya sampai mereka meletakkan kandungannya maksudnya melahirkan. Jadi sudah melahirkan boleh gitu loh tanpa menunggu tiga kali suci. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Ini masalah seperti ini enggak sembarangan ya. Nah, nanti kalau ditinggal mati suaminya lain lagi. Kalau ditinggal mati suaminya, masa iddahnya lain lagi. Nah, berapa berapa bulan? Satu bulan? Dua bulan? Berapa berapa? Ditinggal mati suaminya. Antum? Nah, 4 bulan 10 hari. Enggak sembarangan itu. Jadi 4 bulan 10 hari itu baru boleh nikah lagi. Kalau ditinggal mati suaminya ya. Tapi kalau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil lain. Sampai melahirkan juga. Paham belum? Ini paham ini ya, fikih masalah fikih ini ya. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Itu bahas dalam masalah fikih. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan dikit lagi. Fatakunul ayatu sabiqatu mukhassasatan bil ayatis tsaniyah. Maka menjadilah ayat yang lewat tadi yang pertama tadi seakan-akan dohirnya hamil enggak hamil tiga kali suci itu dikhususkan dengan ayat yang kedua. Ternyata kalau hamil tidak sampai tiga kali suci, intinya melahirkan langsung bisa menikah. Berikutnya. Wa in kana hadza misalan lima bainahuma umumun khusus min wajhin. Walaupun ini nah contoh ini eh, barakallahu fikum pada perkara yang antara keduanya ada umum dan khusus dari satu sisi. Umumnya apa umumnya? Nah, barakallahu fikum Wah <clears throat> oh, ini anu ya, ini setelahnya ya. Afan ini setelahnya untuk setelahnya ya. Wa in kana hadza misalan lima bainahuma umum wa khusus min, min wajhin. Naam. Sekarang jika Contohnya apabila antara keduanya itu memiliki sisi umumnya dan juga memiliki sisi khusus dari satu sisi. Dari sisi lain umum, dari sisi yang lain khusus itu loh. Nah, jadi satu ayat atau antara keduanya seperti itu. Kita lihat. Wa hunaka salon aqrab min hadha. Di sana ada contoh yang lebih dekat dengan kaidah ini. Wa wa qaulu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Penzina lelaki dan penzina perempuan, nah maka cambuklah masing-masing salah satu di antara keduanya itu 100 kali cambukan. Ini kalau antum perhatikan mencakup yang budak, mencakup yang merdeka, kan itu, mencakup budak perempuan, budak laki-laki. Intinya kalau dia itu penzina dicambuk 100 kali cambukan. Padahal ini kan kalau kita perhatikan bagi yang oh, belum nikah. Kalau misalkan yang berzina itu orang yang sudah menikah, paling sudah bersuami atau beristri, bukan cambuk lagi dirajam. Paham kan ya dirajam sampai meninggal itu. Tapi kalau yang belum menikah bujang atau gadis itu itu dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Nah, kita lihat sini. Wa hadza amun yashmal al-hara'ir wal ima. Ini umum mencakup yang merdeka dan juga yang budak wal ahrar wal abid dan juga mencakup yang merdeka itu laki-laki ataupun nah, yang merdeka itu laki-laki dan juga ya, budak laki-laki mencakup semuanya ya, budak laki-laki, budak perempuan yang merdeka laki-laki, merdeka perempuan sama. Seakan-akan gitu ya. Tapi waqad khussisatil amatu min hadza biqauli ta'ala. Tapi kalau amah, amah itu berarti budak perempuan dikhususkan dari keumuman ini dengan firmannya faida fa idza usinna fa in atayna bi fahasatin 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab apabila sudah benar-benar terjaga Nah, barakallahu dalam artian dia itu masih gadis, kemudian para wanita budak perempuan tadi itu mendatangi fahisyah perzinaan, maka mereka mendapatkan setengah hukuman dari para musonat, para wanita yang merdeka ketika berzina. Minal adab setengahnya berarti berapa? 50. Wa hadzal maqsud bihil ima' ini adalah ima'. Nah, barakallahu film seperti itu. Yang pertama kan seakan-akan seakan-akan umum seakan-akan ya enggak? Nah, budak atau merdeka sama saja budak perempuan budak laki-laki sama saja ternyata beda ya, nah kalau seandainya itu enam budak beda dengan yang merdeka itu loh dapatnya setengah tadi itu kalau budak budak perempuan dapatnya setengah nah barakallahu fikum seperti itu Nah, kita lanjutkan dikit lagi. Sekarang asal yang kedua, taksis sunnah besunnah. Sekarang as-sunnah di dalam as-sunnah ada lafaz umum, tapi dikhususkan di dalam as-sunnah juga, di dalam hadis juga dengan lafaz yang khusus kita lihat. Ai an yarida lafdul am bis sunnah yaitu datang lafaz umum di dalam as-sunnah, as-sunnah itu hadis maksudnya ya. Summa yarida lafdun akhar yukhassisuhu kemudian datang lafaz yang lain mengkhususkannya. misalnya dalil contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis sama' al-ushr. Perhatikan ini. Nah, semua biji-bijian atau semua buah-buahan yang terkena air dari langit kena hujan, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya sepersepuluhnya. Ini kalau anda perhatikan umum gak nih? Seakan-akan umum kan? Mau sampai nisabnya atau nggak sampai nisabnya sampai sepersepuluh, mengeluarkan zakat sepersepuluh. Ternyata tidak. Nanti kita lihat. Fahadalah lafdun amun fil kamiyah wa nau'iyah. Ini lafadznya umum. Lafadznya umum untuk masalah kadarnya berapa dan jenisnya apa. Wah semua jenis anggur juga sepersepuluh, jambu juga sepersepuluh, mangga juga sepersepuluh, seakan-akan gitu. Paham ya? Naam. Paham ya? Seakan-akan tapi ya, kita lihat pengkhususannya. Fil kamiyah yakni qalilan kana au katsiran, sedikit atau banyak tetap seperti seperti sepersepuluh seakan-akan. Fil nawiyah yakni samaran kana au ghair au ghairah, eh, untuk masalah jenisnya baik itu buah-buahan atau biji-bijian masuk semuanya. Nah, ini secara secara bahasa secara dilihat dari lafaz hadisnya. Suma jaa hadis, kemudian datang hadis yang lain, laisa fina duna khamsati ausuq sadaqah. Nah, barakallahu fiikum ini. Tidak ada sedekah selama nah barakallahu fiikum di bawah khamsatu ausuk ini takarannya. Nah, barakallahu fiikum. enam di bawah khamsatu ausuk takaran ini ya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi kalau di bawah 5 5 ausuk tersebut maka tidak ada sedekah. Tidak ada sedekahnya. Nah, barakallahu fiikum. Berarti menunjukkan bahwasanya lafaz yang semula umum mau satu ausuk atau di atasnya atau di bawahnya kena semua kan? Tapi ternyata di sini ada lafaznya, oh berarti kalau di bawah lima ausuk itu enggak ada sedekahnya, enggak ada zakatnya maksudnya. Kita lihat. Naam fa khassas al as sabiq eh, fa khassas al as sabiq fil kamiyah. Maka dikhususkan hadis yang telah lewat itu fil kamiyah. Dari sisi apa kamiyah? Kamiyah itu kadarnya nilainya. Nilainya kapan sih keluar zakat kalau lima ausuk ke atas itu maksudnya. Naam. Fa akhraja maduna khamsat ausuk, maka mengeluarkan yang di bawah khamsatu ausuk. Falaisa fiha zakat enggak ada zakat. annahu dakhilun fi masaqatis sama padahal masuk juga kan intinya, masuk pada buah-buahan atau masuk pada sesuatu yang terkena air hujan. Biji-bijian buah-buahan. enam kita lihat lagi nanti Lakin laki fihi zakatun kan tapi di sini enggak ada zakat. Kenapa? an hudunan nisab karena di bawah nisab. Jadi nisabnya itu nah barakallahu fikum biji-bijian atau yang nah e, barakallahu fikum atau yang semisalnya memang di harus mengeluarkan mengeluarkan zakatnya, zakat mungkin kurma atau nah barakallahu fikum zabib atau zabib ya kismis atau bur semisalnya itu kalau di atas eh, atau kalau sudah mencapai 5 ausuk ke atas. Nah, barakallahu fikum nanti anda carikan lagi ya. Nah, makna wiskon itu sudah pernah kita lewati. Nanti kita lihat. <clears throat> kita lihat sini. Fahadah fi takhsis sunnah sunnah ini dalam masalah mengkhususkan sunnah eh, mengkhususkan sunnah dengan sunnah. Maksudnya dengan mengkhususkan lafad yang umum dalam hadis dengan hadis yang lain gitu loh. Nah, Fala'am am yang umum adalah ucapannya fi masaqatis sama al usur. Semua yang terkena air hujan sepersepuluh. Umum gak ini? Umum. Nah, mau lima ausuk ke atas atau di bawahnya tetap kena. Wal khas yang khusus lain safi maduna safi ausuk saudara. Tidak ada saudara kalau di bawah lima ausuk. Berarti kan khusus ini kan oh ternyata batasnya lima ausuk. enam. Kalau sampai ke atas iya, tapi kalau bawah enggak itu loh. enam. Wa kadzalika fi naw'iyya qawlu ausuk tufidu annahu la zakata illa fi ma yuwassak. Ini berarti menunjukkan ucapan ausuk ini nah memberikan faedah bahwasanya tidak ada zakat kecuali pada sesuatu yang bisa ditimbang atau diukur ditakar. Naam, atau ditakar ya nanti kita lihat dikiloin. Nah, fatawsik huwa at-tahmil, ai fi ma yukal sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang atau dikiloin. Nah, fal bitikh wa ma laisa kadzalik. Walaupun aslinya jelas tapi bitikh bitikh itu semangka. Bitikh itu semangka atau yang serupa dengannya tidak seperti itu keadaannya. Nah, karena aslinya tidak ditakar kan itu Ya kalau di sana itu kalau beliau bijian berapa bulat itu bangsa satu berapa biji atau berapa enam barakallahu fikum bitikh itu enam. Fayakunul hadis tani mukhasasan lil hadis awal. Maka menjadi hadis yang kedua ini mukhasasan sebagai mengkhususkan hadis yang pertama fil kamiyah wa nau'iyah mengenai jenisnya dan juga ukurannya. Paham ya? Wa yakun hadza takhsisun sunnah bis sunnah. Berarti ini menjadilah pengkhususan sunnah dikhususkan dengan sunnah yang lainnya. Mahfum insyaallah ini ya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah besok tak jelaskan masalah wiskun itu apa ukurannya karena wiskun semacam semacam dan takaran so' dan mut itu nanti lain pembahasannya nanti. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu